ya, tentunya ada tafsir ya tidak langsung kita katakan semuanya haram tapi tafsir diperinci sebagai berikut ini pertama berkaitan dengan sholatnya menyelati orang kafir hukumnya haram mutlakan nggak ada perincian menyelati mayit yang kafir itu hukumnya haram mutlakan ya, kafir yang benar-benar tidak mengucapkan syahadatain tidak mengucapkan dua syahadat sebagai kafir adalah Islam yang menunjukkan atau yang mengucapkan dua syahadat baik dia mukmin atau muslim yang hakiki ataupun hanya menampakkan Islam aja tapi hatinya tidak Islam, hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita katakan dia adalah boleh dari munafik dengan lisannya dia mengucapkan dua syahadat menampakkan dia seorang muslim ketika meninggal wajib disolat ya bunda wajib disolat padahal dia orang yang tidak beriman dengan hatinya tapi Islam menghukum secara wah selama dia bahirnya mengucapkan dua syahadat mau hatinya beriman atau tidak beriman itu urusan dia dengan Allah Subhanahu itu urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan urusan kita untuk meneliti orang-orang itu benar-benar beriman atau tidak di hatinya. Dipaksa ente beriman atau tidak. Diintrogasi harus ente mengaku dengan benar jujur betul-betul itu urusan dia selama mereka mengucapkan syahadatan dua syahadat kita hukumi mereka adalah is begitulah Nabi SAW memperlakukan munafikin zaman Nabi ada munafik-munafik Nabi tahu apa enggak siapa yang munafik siapa yang tidak Nabi tahu siapa yang munafik siapa yang tidak tapi Nabi SAW memperlakukan mereka semuanya sama dengan yang lain karena mereka menampakkan Islam mereka ikut juga sholat bersama yang lain Padahal Nabi tahu ini hanya pura-pura. Ini hanya menampakkan aja di belakangnya mereka mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tidak mau membunuh mereka sehingga mereka nantinya akan mengatakan Nabi membunuh saudaranya sendiri yang seagama membunuh orang Islam karena mereka menampakkan Islam. Ya, kalau ini Nabi apalagi kita. Jadi kadang-kadang kita menghukum orang lain dengan kafir menghukum orang lain bahwasanya dia munafik dia tidak iman dengan hatinya ya itu bukan urusan kita mau iman dengan hatinya atau tidak mau sungguh-sungguh Islamnya atau tidak itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala selama mereka mengucapkan syahadatan maka kita hukum mereka adalah orang-orang Islam dan kalau mereka tidak mengucapkan syahadatan berarti mereka lah yang dianggap orang-orang kafir orang kafir yang yang bermacam-macam yang beragama yang berbeda-beda tapi mereka semuanya adalah orang kafir maka hukum mereka sama dalam hal menyelati mereka dalam hal menyelati mereka hukumnya haram tidak boleh orang kafir disolati karena sholat jenazah itu adalah doa dan mendoakan orang kafir hukumnya mendoakan orang kafir dengan keselamatan, dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, dengan mendapatkan maafirah dan ampunan dari Allah, mendapatkan surga dari Allah, diselamatkan dari adab Allah. Haram. Tidak boleh mendoakan orang kafir kecuali bil hidayah wa taufik. Semoga mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka semoga diberi taufik oleh Allah Subhanahu ini nggak apa-apa tapi selain doa hidayah dan taufik tidak diperbolehkan kita mendoakan dengan kebaikan baik kebaikan dunia atau kebaikan ya oleh karena itu kita tahu hukum mengucapkan salam kepada orang kafir hukumnya apa? yang PPL itu hukumnya kalau atau dua dulu yang telepon yang dekat perempuan assalamualaikum kata dia seorang wanita yang menjawab waalaikumsalam hukumnya kalau selalu tidak ada hubungan mahram bagi laki-laki hukumnya makruh laki-laki mengucapkan salam kepada wanita selain yang dikecualikan ya, itu hukumnya makruh tidak haram baik mengucapkan terlebih dahulu atau menjawabnya laki-laki mengucapkan terlebih dahulu kepada wanita assalamualaikum hukumnya makro perempuan itu menjawab waalaikumsalam hukumnya atau perempuan yang mulai dulu assalamualaikum kepada laki-laki yang bukan mahramnya perempuan hukumnya dijawab laki-laki waalaikumsalam hukumnya mah eh, ini hukum salam antara beda jenis yang bukan di antara mereka ada hubungan mahram ya dikecualikan laki-laki boleh mengucapkan salam bahkan sunnah kepada laki perempuan yang tidak ada hubungan mahramnya tidak ada hubungan nasab, wabah, dengan musaharah tapi sunnah kalau kapan kalau orang tua wanita itu sudah tua sudah nenek sudah 100 tahun Assalamualaikum wabarakatuh sudah yang penting dan aman daripada fit fitnah yang begitu juga Nabi Rasulullah Assalamualaikum kepada sekelompok wanita jadi bukan hanya satu kalau satu tadi kita katakan hukum kurang tapi sekelompok jamaah minan nisa sebagaimana Nabi SAW diriwayatkan melewati sekelompok perempuan Nabi mengucapkan salam kepada mereka Bapak disunahkan untuk mengucapkan salam kepada jamaah Indonesia banyak yang aman daripada fit begitu juga disunahkan mengucapkan salam kepada wanita bagi laki-laki jika di antara keduanya ada hubungan yang tidak keadaan laki-laki sudah mengucapkan salam kepada wanita dan di saat itu wajib untuk menjawab salam ini. Nah, ini salam tidak dibedakan antara salam secara langsung ataupun juga salam dengan telepon ataupun juga salam dengan tulis tulisan SMS kepada laki-laki yang bukan mahramnya Assalamualaikum ya Waalaikumsalam hubungnya hukumnya haram jadi kalau mau sms besar dengan Assalamualaikum tentunya jangan SMS kalau kepengen tidak alam, ya ini nikah nikah dulu baru menjadi halal Salat walil kafir haram mutlakkan haram secara mutlak menghusul husul jaiz mutlakan bagaimana memandikan mayat yang kafir dikatakan sini memandikan mayat yang kafir hukumnya jaiz mutlakkan boleh mutlakkan di sini merupakan kafirnya kafir apapun selama dia kafir maka hukum memandikannya boleh Memandikan dengan orang kafir boleh udah itu orang kafir nggak boleh dimandikan kita katakan hukumnya boleh tapi juga hukumnya mubah jais bermakna mubah di sini jais bermakna mubah karena jais itu sebaliknya haram yang penting bukan haram itu jais jadi makruh ya jais sunnah ya jais wajib ya jais nah, sebaliknya haram yang penting bukan haram itu jais tapi kalau mudah fi'lu wa terkuh sawak mudah yang dilakukan tidak ada pahala ditinggalkan pun juga tidak ada pahala karena ada di makna mubah jais di sini ya, dimaksudkan dengan jais di sini adalah mubah jadi mau memandikan mayat orang kafir atau tidak dimandikan langsung dikubur hukumnya sama aja dilakukan dimandikan tidak ada pahala dikubur langsung tanpa dimandikan pun tidak tidak berdosa wala takfir mendafan bagaimana hukum mengafani mayat yang kafir hukum mengafani kafir yang kafir juga menguburkannya sama hukumnya nah ini ada takfir fa'inkana kana lahu zimmatun au ahdun au amanun wajaba kalau orang kafir yang ada ikatan zimmah ini ahlu zimmah zimmi ada ikatan keamanan antara kita dengan mereka setiap tahun membayar jizyah dan syarat daripada adat jizyah salah satu syaratnya harus mereka adalah ahlu kitab mereka orang Yahudi ataupun mereka orang Nasrani kalau mereka orang Yahudi orang Nasrani mereka boleh melakukan adat jizyah dengan imam muslimin mereka hidup di negara Islam tapi mereka membayar setiap tahun jizyah dan mereka harus tunduk dengan peraturan-peraturan yang ada dalam agama Islam diatur tidak boleh begini tidak boleh begini harus begini harus begitu ya, harus mereka tunduk dengan itu tapi mereka diberi keamanan setelah itu keamanan bagi mereka jiwa mereka keluarga mereka hartanya mereka bahkan kehormatan mereka juga termasuk kehormatan mereka oleh karena itu ya ada seseorang yang tanya Ustaz anak anak ini mau kepingin hina orang kafir apa hukum hina orang kafir ya mungkin dia takut menghibah takut dosa tidak hibah juga gergetan ya. ya. apa boleh Ustaz hibah orang kafir jadi jawabannya kita katakan tafsir sebelum dijawab jawab aja dulu ini. Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Nah, وسوف درجة ربك لهم وشكرا Itu tadi Jika mereka adalah zimmi kafir harbi ataupun murtad tidak ada ikatan perjanjian keamanan antara kita dengan mereka jadi menghibah mereka hukumnya mubah ya hukumnya apa? mubah boleh bukan berarti dianjurkan ya itu itu habis itu jelek ini ada pahala dilaannya Allah Allah dan seterusnya ada pahala telanjang begitu aja dikubur dan juga mereka wajib untuk dikubur ya boleh nanti ditaruh di kandang buaya misalnya ya boleh kenapa karena wajib untuk dikubur karena mereka ahlu ada ikatan keamanan dengan kita wa illa kalau enggak fala fala wajib ini kalau tidak tidak wajib dikafani tidak wajib juga untuk di tidak ada ikatan tidak ada kesepakatan keamanan antara kita dengan mereka ketika mereka meninggal dunia maka kita tidak wajib untuk menyamai tidak wajib juga untuk mengulang kedua al-farq bainal mu'ahad wal mu'aman tadi dikatakan ahdun atau aman ahdun yang mu'ahad aman mu'ahad mu'ahad mu'ahad mu'aman musalaha adalah tertin kita mu'ahad adalah seseorang yang kafir yang melakukan akad melakukan perjanjian dengan imam karena ibihi atau wakilnya khasatan secara khusus perjanjian apa? bil musalaha untuk damai bil musalaha untuk damai ala terkin kita dengan tidak berperang waktu sesuatu mudatan maklumat dengan waktu dalam waktu tertentu yang diketahui arba'ata ashurin fa'akal yang waktu itu empat bulan atau kurang nggak boleh lebih ya indah kuat ini ketika kita dalam keadaan kuat indah kuat ini ketika kita dalam keadaan kuat wa asrasani dan 10 tahun indah aslinya ketika dalam keadaan kita lemah ya, Tulisan ma'aidan muwada'an dan orang tersebut dinamakan juga muwada' muhadanan muhadan musalam jadi ini yang dinamakan mu'ahad yang mereka mu'ahad sebenarnya harbi mereka adalah orang-orang kafir har harbi mereka berperang dengan kita harbi kan tidak ada kesepakatan keamanan kita dengan mereka saling berperang tapi sewaktu-waktu mereka sepakat sepakat dengan mereka untuk damai dan waktu tertentu biasanya dinamakan apa? Gugatan ya gugatan senjata dulu ribu dulu perangnya keamanan yang diberikan kepada mereka dan mereka juga wajib memberikan keamanan kepada kita selama gencatan senjata tidak boleh dilanggar perjanjian tersebut dan waktu tertentu harus disebutkan waktunya mau tiga bulan dua bulan boleh sampai empat bulan dan tidak boleh lebih kalau kita dalam keadaan kuat kalau kita sudah kuat pasukan banyak senjata kuat boleh kita damai dengan mereka dalam waktu tertentu tapi tidak boleh lebih daripada empat dan dalam keadaan kita lemah boleh lebih dari g a r a s tadi daripada orang-orang Islam kalau tadi yang melakukan siapa yang berdamai dengan orang kafir tadi siapa tadi al-imam atau wa wakilnya itu mu'ahad bukan sembarang orang Genjatan senjata itu harus ada kesepakatan antara imam muslim muslimin dengan mereka tapi kalau mu'amman boleh dilakukan walaupun rakyat biasa selama dia muslim mungkin rakyat biasa yang muslim punya keluarga tapi kafir mungkin rakyat muslim biasa punya teman kerja ya tapi kan kafir kepingin memberikan keamanan jaminan keamanan buat mereka boleh ya nanti dia akan mengatakan fulan bin fulan ini dia seorang kafir harbi tapi aku berikan kepada dia jaminan keamanan selama dua bulan tiga bulan boleh sampai empat bulan tapi tidak boleh lebih daripada empat bulan nah selama tidak lebih daripada empat bulan mereka diberikan keamanan tidak boleh diganggu sama dengan hukumnya zin ini itu namanya mereka mu'am mu'aman yang ketiga la yajibu takfinul harbi wal murtad wa zindik tidak wajib hukumnya mengafani mayat yang harbi begitu juga yang murtad wajib apa tidak wajib Kalau Jimmy Jimmy wajib kafan ya Banda iya. ya, jangan lupa tadi Jimmy wajib dikafani dan juga wajib dikubur tapi kalau Harbi tidak wajib dikafani murtad tidak wajib dikafani juga sama tidak wajib dikubur begitu juga sindik siapa sindik wahuwallazi la yatamassak yang tidak berpegangan dengan agama apapun jadi tidak punya agama kalau sekarang ini kita katakan siapa siapa ya itu sekarang mereka kita kenal juga dengan komunis mereka juga tidak ada tuh tidak punya Tuhan tidak ada agama wayakul bidawamid dahar begitu juga Ya mereka punya keyakinan bahwasanya dunia ini akan terus berjalan tanpa ada akhirnya terus dunia tidak ada hari kiamat tidak ada akan berjalan seperti ini terus tanpa ada akhirnya mereka punya keyakinan seperti itu mereka tidak punya agama mereka tidak mempercayai itu Tuhan jadi mereka mengatakan dahar ya atau alam ini berjalan dengan sendiri tanpa ada yang mengatur tanpa ada yang menciptakan makanya kemarin atau minggu kemarin ya termasuk saya Darwis menceritakan kepada kita masih ini ceritanya faham apa enggak faham ini jauh-jauh dari Suriah dari Islam jangan diajarkan ilmu yang banyak faedah yang banyak tapi cuma duduk aja di musola pulang lagi jauh-jauh datang kalian nggak paham jangan sampai ya didatangkan jauh-jauh buat kalian biar kalian dapat ilmu yang banyak ya berilmu bermacam-macam bukan dari Hadramaut bukan hanya dari Hijaz Mekah Madinah tapi juga dari Sam jadi ilmunya kalian Masya Allah punya guru dari Sam ada punya guru dari Hadramaut ada Mekah Madinah ada Masya Allah tinggal belajarnya aja jadi kalau belajar benar-benar lebih alim dari mereka semuanya <laughs> kalau mereka mungkin berguru dengan ya, berapa guru aja kalau kalian gurunya macam-macam banyak lagi ya setiap hari aja kalian belajar dengan berapa guru itu sampai malamnya berapa guru ya empat pelajaran subuh mungkin juga lima pelajaran ya kalau tambah sore hari hmm, enam pelajaran habis maghrib tujuh pelajaran mungkin ada pelajaran idhofi malam delapan pelajaran delapan pelajaran atau tujuh pelajaran setiap hari kalian belajar belajar satu minggu enam hari belajar setiap hari enam pelajaran tujuh pelajaran kalau satu tahun bagaimana ilmu kalian masya Allah alhamdulillah <laughs> itu iya betul-betul kalau belajar betul-betul difahami dan setiap masalah faedah yang didengar dari guru masuk masuk ke hati ya <laughs> bukan masuk masuk ke masuk ke hati tapi nggak keluar lagi ya kadang masuk teringat ke hati habis itu lupa Nah, itu kalau misalnya satu pelajaran aja berapa faedah kalian dapatkan, ya kan? Satu pelajarannya sekian-sekian masalah, sekian-sekian faedah, sekian-sekian ilmu, baru satu jam pelajaran. Belum kalau enam tujuh pelajaran dalam satu hari, belum kalau satu minggu, belum satu bulan, belum satu tahun. Ada lagi di antara kalian mungkin sudah lima tahun. Jadi lima tahun ini sudah alhamdulillah sebenarnya kalau seperti itu ya cuma tinggal kalian belajarnya aja pahamnya jadi kalau tidak paham pun tanya makanya kemarin saya Darwis ayo eh, ada yang tanya tidak ada yang tanya heran juga <laughs> jadi antara dua hal kemarin bertanya-tanya satu nggak ada yang tanya ini kenapa ya Pak Alim semuanya Masya Allah apakah rendah ngertinya atau gimana ditunggu-tunggu nggak ada pertanyaan jadi beliau juga menyebutkan satu cerita kemarin. Ya, ketika ada seorang di antara mereka yang mulhid atau kita katakan zindik, tidak punya agama, tidak punya Tuhan, tidak mempercayai adanya Tuhan, mempercayai alam itu berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang menciptakan alam hari berganti, itu semuanya berjalan dengan <clears throat> dengan sendirinya suatu waktu dia ini masuk ke dalam rumah seseorang dan kemudian di situ mendapatkan ada mainan yang di situ mainan tersebut menggambarkan akan adanya matahari, akan adanya gunung, akan adanya rumah-rumah di antara gambar itu, di antara mainan itu. Antara di situ juga ada sungai yang airnya mengalir kan ada. Jadi dia, masya Allah, dia kagum dengan mainan yang dibuat tersebut sehingga ketika datang sahibul bednya keluar sahibul bednya dan sahibul bednya tahu kalau orang ini punya keyakinan seperti itu ini orang ini tanya ini ya, masya Allah mainan ini siapa yang buat dia jawab tidak ada yang buat Tunggu tidak ada yang buat nanti gila banda kok mainan ini tidak ada yang buat dia ya, pasti ada yang buat Loh, kalau anak gila kamu lebih gila lagi <laughs> karena alam semesta ini dikatakan tidak ada yang buat tidak ada yang menciptakan kalau cuma mainan kecil ini dikatakan gila kalau misalnya dikatakan tidak ada yang buat apalagi alam semesta siang berubah jadi malam malam berubah siang lagi terus seperti itu matahari teratur seperti itu ya musim dingin musim panas kemudian eh, pohon tumbuh-tumbuhan tumbuh hewan yang beraneka ragam semuanya mustahil kalau tidak ada yang mengatur tidak ada yang mencipta nah, kan. <clears throat> ada rindik ويقول بلا وكيل هو الذي لا يؤمن بالآخرة ada pendapat mengatakan zindik yang dimaksud adalah yang tidak beriman dengan hari ah, akhir wala biwahdaniyatil khaliq tidak beriman dengan keesaan sang pencipta keesaan Allah Subhanahu wala yajib dafnuhum tadi dikatakan tidak wajib dikafani mereka harbi murtab zindik tidak wajib dikafani begitu juga mereka juga tidak wajib dimakamkan bal Jus igra'ul kilab alaihim boleh kita biarkan dimakan oleh kilab dimakan oleh anjing-anjing atau binatang-binatang Pas jadi dari mereka boleh kita berikan kepada anjing-anjing segala, segala daripada nganggur atau beli daging di pasar mahal sekarang kan ya, ini kalau mereka har habis lakin awal-awal muwaratuhum tapi lebih baik lebih baik muara tuh menguburnya mengundangnya di dalam tanah jasad mereka harbi, sindik, murtad kenapa kok lebih baik dikubur li'alla yata'adzan nas biraiha biar mereka tidak terganggu dengan bau busuk jasad mereka, bangkai mereka kalau tidak dikubur tentunya jasadnya akan menimbulkan bau yang tidak nah, apalagi harbi ya apalagi sindik gitu Bal tajib bahkan bisa menjadi wajib untuk dikubur. Idza tahaqqaqal adza minhum jika dipastikan akan memberikan gangguan kepada mereka. Mereka wajib. Yang keempat, malam tablughu da'wah minal kuffar. Kasibianil kuffar wa majanihim barang siapa yang tidak sampai kepadanya dakwah dakwah Islam tidak sampai kepadanya tentang Islam tidak sampai kepadanya tentang apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di sini kan kita kenal apa itu Islam, bagaimana ajaran Islam, bagaimana keyakinan yang wajib kita yakini. Karena ada yang menyampaikan kepada kita. Dulu kita dilahirkan dalam keadaan kita tidak ngerti. Kita kecil-kecil tidak ngerti Islam, iman apa, apa wajib ajaran apa yang wajib kita laksanakan, keyakinan apa yang wajib kita iman, tidak tahu. Kecil masih tidak ngerti kemudian diajarkan sedikit sedikit sedikit sedikit sampai sekarang menjadi alim-alim semuanya kan tapi kan ada di antara mereka yang mungkin hidupnya di gunung mungkin hidupnya jauh daripada is Islam tidak pernah sampai kepada mereka dai-dai tidak sampai kepada mereka ulama ustadz-ustadz yang menyampaikan tentang Islam ajaran is sehingga mereka dengan sendirinya tentunya yang tidak masuk Islam karena tidak kenal bagaimana masuk Islam yang tidak ngerti siapa itu apa itu Islam yang mana andai kata mereka mungkin ngerti tentang Islam dengan pengertian yang sebenarnya pasti akan banyak yang masuk Islam mereka juga di Eropa juga banyak yang tidak kenal dengan is Islam tapi ketika mereka kenal Islam itu bagaimana ajarannya bagaimana mereka banyak berbondong-bondong masuk Islam yang di Eropa sekarang mulai banyak orang berbondong-bondong masuk Islam karena mereka kenal dengan Islam ya, jadi ada di antara mereka yang sampai sekarang mungkin tidak kenal tidak sampai tentang Islam mereka tidak tahu dan kemudian mereka mati dalam keadaan seperti itu mati dalam keadaan belum kenal Islam itu gimana tidak pernah disampaikan kepadanya tentang Islam meninggal masuk mana surga apa neraka Hah? masuk surga mau surganya sudah ente masuk surga atau masuk neraka masuk surga masuk neraka salah berarti masuk surga juga salah ada khil ada khilaf ada khilaf di antara ulama ya, sini kan ada sini fihim agwal ada pendapat pendah siapa itu yang dimaksud hukumnya siapa yang ada khilaf hukumnya orang yang tidak pernah sampai kepadanya tentang begitu juga hukumnya sibianul kufar yaitu anak-anak orang kafir yang mati dalam keadaan belum balik mati dalam keadaan kecil tentunya ketika mati dalam keadaan kecil tidak kenal dengan Islam kemudian juga majanihim majanin jamaknya majnun begitu juga orang-orang gila di antara mereka orang gila diajarkan Islam yang hanya loncat-loncat biasanya karena orang gila, gila. jadi majur tidak diberikan akal oleh Allah SWT jadi kan kasihan kalau kita katakan mereka nanti di neraka, mereka diazab padahal mereka tidak kenal dengan Islam. Jadi bagaimana hukum mereka nantinya di, di akhirat? Ada pendapat-pendapat. Fihim agwal. Berapa pendapat? Kasiratun. Agwalun kasiratun. Agwaha yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang banyak ada dua. Kaulan ada dua pendapat di antara pendapat yang banyak yang paling kuat di antara pendapat-pendapat tersebut ada dua pendapat ahaduhuma salah satunya Annahum min ahli jannah mutlaqan mereka dihukum langsung mereka akan masuk surga jadi mati dalam keadaan kafir tapi masih belum balik enak daripada mati kafir tapi sudah balik pendapat yang kuat menyebutkan juga bahwasanya mereka yang mati kecil akan nantinya di akhirat akan berada di sur surga. Oleh karena itu kalau <coughs> kalau ada orang kafir ya meninggal dalam keadaan balik kita katakan alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan kah kaf dan meninggal dalam keadaan belum belum balik bukan kafirnya tapi belum bah balik karena belum balik walaupun dia dia dihukumi kafir apa Islam dihukumi kafir dihukumi kafir karena dia tidak mengucapkan syahadat ya, walaupun dihukumi kafir tapi di, akan diberikan surga oleh Allah SWT karena dia meninggal dalam keadaan belum bah kemudian juga pendapat yang lain min ghairi imtihan tanpa diuji dalilnya apa firman Allah Subhanahu wa taala wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula wa ma kunna mu'azzibin dan kami tidaklah memberi azab hatta nab'atha rasula sampai kami utus kepada mereka seorang rasul berarti di sini zahirnya mafhum mukhalafahnya jadi kami tidak akan memberi azab kepada mereka kalau kami tidak mengutus kepada mereka roh rasul utusan. Jadi kalau mereka tidak ada yang datang kepada mereka menjelaskan tentang Islam, maka mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mendapatkan ilmu tentang Islam, pengetahuan tentang Islam, kemudian mereka masih belum beriman, baru Allah SWT akan memberikan azab ini pendapat yang pertama wa kunna mu'adzibin hatta nab'asa kami tidak akan memberikan azab sampai kami memutus kepada mereka seorang rasul pendapat yang kedua mana pendapat kedua wa qala nawawi belum masih qala nawawi wa wal madhab sahih al-muhtar imam nawawi pendapat mengatakan ini pendapat yang sahih al-muhtar pendapat yang dipilih Wasani pendapat yang kedua. Wa naqalahu al-Hafidh Ibn Hajar. Dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Hajar an jam'in daripada sekelompok ulama. Wa hukiya anil Asy'ari wa Dan dihikayatkan pendapat ini daripada Imam Asy'ari dan yang selain yang selainnya juga. Apa pendapat beliau? Pendapat mereka anna aula dan musikin yumtahanun fil akhirah bahwasanya anak-anak orang kafir, anak orang orang musyrik akan diuji terlebih dahulu nanti oleh Allah SWT di mana? Di akhirat. Dengan apa diuji? Bi antur fa'alahum nar. Nanti akan diangkat kepada mereka api. Faman dakhalaha kanat alaihi badan wasalaman. Akan diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam api tersebut. Dan nanti kalau di antara mereka ada yang taat nurut kepada perintah Allah masuk ke dalam api, maka api itu akan menjadikan dingin bagi mereka mereka berarti mereka min ahli jannah tapi ketika mereka takut walaupun diperintah Allah oleh Allah karena ini api mereka tidak mau tidak mau taat berarti mereka akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala berarti diuji diuji terlebih dahulu oleh Allah faman dakhalaha kanat alaihi badan wa salama wa man ada wa man aba uziba mereka akan di yang kelima Al-mu'tamad indana annahu la yuhkam bi islami sobi illa tab'an li ahadi abawaih wa in ala ma'rifah nisbatihi ilaih yang muktamad bagi kita tidaklah dihukum dihukumi dengan Islam bagi seorang yang masih belum balik kecuali tab'an li ahadi abawaih kecuali diikutkan kepada salah satu daripada kedua orang tuanya wa in ala dan terus ke atas ya jadi anak kecil yang belum balik dihukumi apa kafir apa Islam ya tergantung orang tuanya kalau orang tuanya kafir ya anak yang belum balik dihukumi kah kafir tapi kalau orang tuanya Islam maka dihukumi belum balai itu yang anak yang belum balai juga dihukumi Islam diikutkan kepada agama orang orang tuanya nah, ini yang disebutkan di sini tidak dihukumi seorang anak kecil yang belum balai dengan agama Islam kecuali kalau mengikuti agama salah satu daripada kedua orang tuanya bahkan wa'in ala walaupun kedua orang tuanya misalnya kafir tapi kakek atau neneknya Islam maka cucunya pun juga dihukumi Islam selama belum bah nanti kalau sudah balik tergantung keyakinan dia kalau meyakini agama Islam beriman kepada Allah ya dia Islam terus kalau ternyata sudah balik dia menyembah berhala ya berarti dihukumi kah? kafir kakek terus nenek dan terus ke atas bisa bisarti ma'rifah nisbatihi ilai yang penting diketahui nasabnya dia anak tersebut kepada kakek tersebut au idza wujida laqitan fi baladin biha muslim ya, atau juga ditemukan seorang laki anak hilang ada anak hilang ditemukan di mana ditemukan fi baladin dalam satu daerah biha muslim yang di situ ada orang Islamnya ini dihukumi apa ini ya, mungkin di antara kita ya mungkin mungkin di antara mereka jangan di antara kita ya itu jelas-jelas semuanya abahnya kan ini anak hilang tidak jelas anaknya siapa jadi ada anak di jalan kita ambil masih kecil tidak jelas ini anaknya siapa ya karena tidak jelas kalau tadi kalau jelas diikutkan kepada orang tuanya ya seperti kalian ini jelas kan jadi Islamnya kalian ikut orang tua apa sendiri <laughs> kalau Ustadz sendiri lah masa ikut-ikutan orang tua kalau ikut orang tua berarti orang tua murtad isa, ikut ya, jangan menjadi ikut-ikut ya, harus betul-betul Islam dengan sendirinya jangan jadi iman imannya iman mukallid namanya kalau ikut-ikutan namanya imannya iman nah iman mukallid ini ada khilaf di antara ulama ada yang mengatakan sah ada yang tidak sah jadi kalau misalnya kalian coba ikut-ikutan orang tua tidak iman dengan sendiri tapi hanya ikut-ikutan berarti di antara mereka pendapatnya ada yang mengatakan iman kalian tidak tidak sah ya. bagaimana supaya kita ini beriman dengan sendirinya harus ada dalil kalian mengaku Islam kalian mengaku iman dalilnya apa Hah? dalilnya apa itu ya, harus ada dalil dia mengaku iman sama Allah apa ada dalil apa ada bukti kalau ente Islam ya ada anda melihat alam semesta ini anda melihat ini berubahnya atau bergantinya silih bergantinya malam dan siang teratur terus ini pasti ada penciptanya pasti ada yang mengaturnya tidak mungkin dengan berarti tidak lain yang mengatur yang menciptakan adalah Allah akhirnya dia beriman kepada Allah dengan dasar itu berarti dia imannya iman mustagil bukan iman ikut-ikutan tapi iman dengan sendiri atau melihat semut Masya Allah semut hewan yang sangat kecil bisa hidup bagaimana jantungnya bagaimana ininya kan ginjalnya di mana ini kecil kita mau lihat matanya aja sulit kan tapi hidup Masya Allah ya kesana kesini tanpa lelah bahkan susah kalau kita mau cari semut yang berhenti nih terus sejalan aja di antara manusia ada yang seperti itu jalan kemana kalau tidak tidur pasti jalan terus gerak terus ke sana ke sini nah, hewan semut termasuk seperti itu tidak pernah berhenti bahkan di antara mereka hanya berhenti sebentar ketika saling bertemu di antara mereka berhenti sebentar habis itu nggak tahu mereka apa itu yang diucapkan <laughs> usaha mau apa jadi di situ kita memikirkan ya Allah bisakah manusia menciptakan semut ya jadi hidup seperti itu mungkin yang pasti siapa ini nggak mungkin dengan sendirinya tahu-tahu semut itu ada hewan-hewan tersebut ada pasti ada yang menciptakan pasti ada yang mengatur dan tidak lain dia adalah kita iman dengan sebab itu ya berarti iman kita iman mustahil dengan sendiri tidak ikut orang tua itu kenapa iman sama Allah ya karena orang tua iman sama Allah ya ini juga iman ya berarti ikut-ikutan ya harus ada bukti ada namanya imam mustagil kalau imamnya ikut-ikutan tidak sempurna imamnya bahkan diperselisihkan sahnya atau tidak sahnya imamnya dia jadi harus ada bukti supaya kita imannya iman sen sendiri bukan ikut-ikutan kepada orang tua nah, jadi masing-masing cari bukti ya, dengan bukti itu dia meyakini akan adanya Tuhan yang tidak lain dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya dan kemudian syukuri kalian diberi iman Islam siapa yang memberi Allah ya bukan orang tua kalian diikutkan kepada agama orang tua setelah dewasa kalian berkeyakinan dengan sendirinya mau yakin atau tidak yakin terserah kalian mau Islam tidak Islam terserah kalian yang memberi adalah Allah subhanahu makanya disyukuri ya makanya sebagian salaf ya, di antara wirid mereka yang dibaca setiap hari selalu membaca alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihamin nikmah alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ada ibarnya sebenarnya tapi ditambah oleh kalian tidak apa-apa sempurna lah alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihamin ada seorang yang baca doa ini baca syukur pujian kepada Allah SWT dan di waktu itu dia di Arafah waktu haji di Arafah juga melihat Masya Allah dari atas bukit Arafah melihat berkumpulnya orang-orang Islam yang sedang berhaji dengan seragam atau pakaian yang sama dan mereka semuanya beribadah kepada Allah tadarru memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika itu dia terlintas di dalam hatinya rasa syukur yang dalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah hanya dijadikan orang Islam hanya dia jadikan oleh Allah di antara mereka orang Islam yang haji ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dari hati yang tulus dia ketika itu membaca alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Tahun berikutnya dia begitu juga ditakdirkan oleh Allah untuk haji. Di waktu haji yang kedua kalinya di situ dia di Arafah juga diingatkan akan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terlintas juga untuk mengucapkan kedua kalinya membaca alhamdulillah ala ni'matil islam wa kafa bihamin ketika mau mengucapkan tahu-tahu ada seseorang seakan-akan seseorang memukul pundaknya gif suara muncul tapi tidak ada orangnya yang malaikat dan dia adalah mana gif berhenti jangan diucapkan Kenapa? Karena kami sampai sekarang ini belum selesai menulis pahala yang kalian ucapkan tahun kemarin. Sampai sekarang belum selesai. Jadi banyaknya pahala yang didapatkan karena hanya membaca Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa bihamin nikmat. Jadi bentuk syukur. Makanya kalau kita ingin nikmat tersebut terus berada bersama kita, kuncinya adalah disyukuri nikmat tersebut. Mau apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, syukuri termasuk nikmat Islam. Bahkan beliau Imam Al-Haddad selalu mengingatkan kepada dai-dai mubalih-mubalih agar mereka itu mengingatkan kepada manusia akan nikmatnya agungnya nikmat is Islam. Alhamdulillah yang terhadap atau kita bersyukur kepada Allah atas karunia-karunianya yang diantara karunia Allah yang terbesar adalah diberikan nikmat Islam, diberikan nikmat iman. Diingatkan supaya mereka itu sadar nikmat Islam, nikmat iman ini bukan sembarang nikmat, bukan nikmat sepele, bukan nikmat biasa, tapi itu nikmat yang besar, agung. Karena kalian sempurna apapun kenikmatan yang kalian dapatkan di dunia ini, tapi tidak ada Islam tidak ada iman Apa itu nikmat? kembalinya kalian nantinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Di neraka selama-lamanya tanpa ada akhirnya, tanpa ada ujungnya. Bisa kita bayangkan itu. Kalian di sini aja tusuk jari kalian. Gak usah dengan pedang, gak usah. Cukup mungkin dengan pisau kecil aja. Jangan berhenti sakit, jangan berhenti tusuk-tusuk terus. Satu jam, dua jam. Ya tentunya bisa mati nantinya Nah, ini bagaimana mereka disiksa seperti itu? Itu bukan satu jam dua jam, tapi selama lamanya tidak ada akhirnya. Ini azab oleh Allah bukan hanya dengan pisau seperti itu, enggak dibakar dengan api, disiram dengan air panas, diberi minum dengan nanah darah yang menjijikkan dan seterusnya. Itu tanpa ada berhentinya, tanpa ada istirahatnya, dan fiha. Khalidina fiha. Selama lamanya tidak ada berhentinya, tidak ada istirahatnya oleh karena itu Abu Yusuf Al-Qadi beliau menyebutkan <clears throat> kenikmatan yang mulia yang agung ini tidak lepas dari tiga hal yang paling mulia di antara karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nikmat Islam. Sebanyak apapun nikmat yang kita dapatkan, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat kedudukan, nikmat rezeki, nikmat jabatan dan seterusnya, tapi tidak ada nikmat Islamnya. Tidak sempurna sia-sia kenikmatan tersebut. Dan yang kedua adalah nikmatul afiyah, nikmat kesehatan. Nikmat kalian punya mobil BMW, rumah mentereng, masya Allah. Suami yang ganteng, soleh, tapi kalian sakit stroke. <laughs> Hanya bisa berjalan di atas kursi roda lama kelamaan di atas kursi roda pun nggak bisa hanya berbaring di atas kasur tapi masya Allah punya rumah punya nggak ada artinya kalau nggak ada kesehatan kesehatan jadi termasuk ya nikmat besar pokok daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita selain nikmat Islam adalah nikmatul afiyah dan ketika juga nikmatul ghina hina bukan harus kaya hina yang penting diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu mau belajar di pondok diberikan kecukupan untuk bisa belajar mau berziarah ditakdirkan bisa berziarah mau ini mau ini mau makan supaya bisa hidup bisa sehat supaya bisa ibadah kepada Allah diberikan kecukupan oleh Allah SWT nyemat apa enggak kalau kalian tidak punya apa-apa kalian mau makan tidak punya apa-apa kalian keliling-keliling mau minta-minta malu apa enggak minta-minta pun belum tentu belum tentu dikasih ujung-ujungnya kalau tidak ada yang mengasihi tidak ada yang memberi akhirnya mencuri mencopet terpaksa ya di situ di antara mereka kan terpaksa bahkan di antara mereka terpaksa menjadi pelacur kenapa karena demi memberi makan kepada anaknya kenapa karena diberi rezeki tidak diberi keluasan dalam rezeki tidak diberi kecukupan ya ini nikmat termasuk yang pokok yang diberikan oleh Allah SWT adalah nikmatul hina diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada tiga nikmatul islam nikmatul afiyah wa nikmatul gina ada di antara mereka ketika melihat di jalanan sekelompok orang Kristen di antara mereka sekelompok orang Kristen ini sedang memakai baju pastor lah baju apa namanya baju mereka itu kalau ulama ya gamis ini bajunya mereka baju pastor sedang berjalan menuju mana bukan masjid tentunya menuju gereja. Ketika mereka berjalan dilihat guru atau salah seorang daripada guru Al-Azhar. Disitulah langsung pingsan guru ini. Ketika siuman ditanya kok bisa pingsan melihat orang kafir? Iya, anak teringat dengan nikmat Islam dan iman yang diberikan oleh Allah kepada diri anak. Anak tidak dijadikan di antara mereka yang berjalan menuju gereja. Padahal bisa aja Allah menghadirkan seperti itu kan? Bisa aja kalian bukan di musola suatu waktu. Alhamdulillah, ini bisa aja coba bisa aja bukan mustahil apa mustahil ya rubah syakin fil masajid dikatakan oleh saraf, rubah syakin fil masajid berapa banyak orang yang ditakdirkan sengsara di akhirat padahal duduknya di masjid ditakdirkan dia akan murtad naudzubillah padahal sekarang masih di masjid bukan masjid ini ya ini kan bukan masjid musola <clears throat> jadi ditakdirkan oleh Allah dia akan murtad sebelum murtad dia rajin di masjid, musola, ibadah, baca Quran, sholat berjamaah. Tapi ujung-ujungnya dia murtad. Kalau murtad, semua amal ibadahnya menjadi sia-sia, gugur semuanya, dan meninggal dalam keadaan kafir akan berada di neraka Allah selama-lamanya tanpa akan pertiampati pernah sedikit pun merasakan kenikmatan surga. Jadi selama-lamanya jangan mimpi nanti ketemu Rasul, mimpi nanti dapat nikmat ini di surga. Nah, selama-lamanya kalau meninggal tanpa membawa Islam dan i, iman nah, rubah syakin fil masajid dan sebaliknya rubah sa'idin fil kanais berapa banyak orang yang ditulis dan ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahagia di akhirat tapi sedang berjalan menuju gereja sedang beribadah di gereja-gereja hari Sabtu, hari Minggu mereka beribadah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala tapi sebenarnya mereka di akhirat akan berada di surga Allah SWT kenapa? karena sebelum mereka meninggal dunia akan nanti Allah akan memberikan hidayat kepada mereka sebelum meninggal dunia bisa apa enggak? bisa jadi ya, oleh karena itu jangan kita aman-aman merasa kita ini akan meninggal dalam keadaan Islam, iman kita masih pasti masuk surganya jangan ma'amina ahadun ala imani an ila surib sebagian salah mengatakan tidaklah seseorang merasa aman akan imannya merasa dia mati pasti iman mati pasti Islam kecuali yang merasa seperti itu itulah yang biasanya dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya makanya termasuk doa Nabi Allah Yusuf tawaffani musliman wa alhikni bisolihin ya Allah tolong ya Allah mohon kepada Allah SWT tawaffani musliman matikan aku dalam keadaan Islam walhikni bisolim kumpulkan aku dengan orang-orang soalnya padahal seorang nabi ini seorang nabi padahal meminta dan memohon kepada Allah supaya ditetapkan dalam keadaan Islam meninggal dalam keadaan masih tidak aman jadi seorang nabi aja masih tidak aman apalagi kita yang bukan nabi apalagi yang berbuat maksiat tanpa ada taubat kepada Allah sementara tanpa ada penyesalan maksiat maksiat maksiat itu biasanya suul khatimah meninggalnya naudzubillah dari ya. Hmm tanpa ada perasaan menyesal tanpa maksiat sekali dia menyesal dia niat tidak mengulangi lagi masih tidak ada masalah Allah maha pengampun ya Allah maha mengampuni dosa hamba-hambanya selama mereka mau bertobat kepada Allah subhanahu eh, dosa yang dilakukan tanpa ada penyesalan tanpa ada tobat inilah yang bahaya inilah yang musibah yang dikhawatirkan meninggal yang meninggal dalam keadaan suul Fatimah Alhamdulillah dikarenakan Nabi Allah Yaqub Yaqub alaihissalam ketika berpisah dengan putranya Nabi Allah siapa? Nabi Allah Yusuf alaihissalam 40 tahun 40 tidak ketemu dengan putranya yang dicintainya sedih air mata terus mengalir suatu waktu bermimpi bermimpi ketemu dengan malaikat Israel ditanya malaikat Israel Wahai Israel, eh, apakah sudah kamu cabut nyawa putraku? Belum. Belum, wahai Nabi Allah. Dan Allah berjanji akan mempertemukan kamu dengan putramu nantinya sebelum meninggal dunia. Kemudian setelah dijawab begitu, tahu-tahu muncul muncul Nabi Allah Yusuf di dalam mimpi tersebut. Mengatakan kepada ayahnya, Ya walidi, ya abati, kenapa kamu bersedih atas perpisahan denganku? Bukankah kita kalau tidak berkumpul di dunia ini, kita akan kumpul di Dunia sebentar, tidak kumpul di dunia, tidak bertemu, kita akan kumpul. Dia ya sudah Allah SWT. Tapi apa jawaban Nabi Allah ya aku Iya, tahu aku. Kalau kita nggak kumpul di sini, kita kumpul di akhirat. Tapi aku sedih berpisah denganmu bukan karena berpisahnya, tapi aku khawatir dan takut sewaktu waktu kamu dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak lagi menjadi seorang muslim dan mukmin sehingga nantinya di akhirat tidak lagi kumpul dengan Nabi Allah Yakub alaihi salam dikhawatirkan makanya termasuk doa Nabi Yusuf tawaffal muslimin wa alhibni bisolihin ya makanya di dalam ratib sampai diulang tujuh, tujuh kali kan ya dan jalalul ikram mitna ala dini ya dan jalali tujuh kali menunjukkan bagaimana takutnya beliau Imamul Haddad begitu juga ini menurut eh, rotib semuanya diambil riwayatnya dari Nabi Muhammad SAW ya, ini juga menunjukkan bagaimana ketakutan bagaimana takutnya khawatirnya juga Nabi Muhammad SAW dan mengajarkan juga tujuan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk kita selalu waspada ya, Rasulullah SAW termasuk di antara doa yang selalu dipanjatkan yang selalu dibaca ya muqallibal qulub ya sabbit qalbi ala dinik ala dinik ya muqallib wahai zat yang menggerakkan membolak-balikkan hati maka tetapkanlah hatiku ini untuk apa dalam apa dalam agamamu dalam agama is Islam ini siapa yang membaca yang meminta yang memohon adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi Rasulullah aja meminta dalam doanya supaya sabit kalbi ala diri apalagi kita. Jadi khawatir. Ya, dan juga itu mengajarkan kepada kita untuk selalu seperti itu, khawatir, selalu takut. Ya, dan selalu mensyukuri nikmat hidayah, taufik dan nikmat Islam dan i, iman. Bentuk termasuk bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai orang-orang Islam. Bila ahabba syai'an ahabba ahlahu jika kita mencintai sesuatu, kita mencintai ahlam keluarga daripada dan sesuatu tersebut. Mencintai Nabi, yuhib ahlan Nabi. Mencintai seseorang, yuhib ahlahu. Kan gitu. Anak cinta dengan kamu, tapi anak benci dengan orang tua kamu. Nah, itu tidak cinta sebenarnya kan? Cinta kepada seseorang tentunya cinta kepada keluar, keluarganya cinta kepada Islam, cinta kepada keluarga orang Islam. Siapa? Mereka semua yang memeluk agama, saling cinta mengudai di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, karena mereka adalah sebenarnya ikhwa. Mereka adalah ber al-mu'min Ya, jadi saudara satu dengan lain jangan saling bermusuhan jangan saling dengki dengki jangan saling hasut hasut sekarang apalagi zaman sekarang di negara kita ini selalu diadu domba bahkan bukan negara kita di negara Islam semuanya kan di Syria diadu domba di Irak diadu domba di Yaman diadu domba di Libya diadu domba di Mesir diadu domba mereka perang antara sesama Islam bukan mereka Islam perang dengan melawan orang kafir tapi mereka melawan orang Islam juga sama-sama mengucapkan syahadat sama-sama mengucapkan takbir Allahu Akbar tapi mereka perang satu dengan yang lain ya ini berarti mereka tidak menunjukkan syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Nah, kalau kita mensyukuri nikmat Islam, kita cinta kepada orang Islam, tidak saling bermusuhan, mencaci maki, mencela, menyalahkan, tapi saling memberi nasihat karena kita cinta kepada orang pasti kita akan menasehatinya jika terjadi kesalahan padanya ya kan kalau kita melihat orang lain melakukan kesalahan kita tidak peduli biarkan tambah banyak salahnya tambah anda senang berarti dia tidak cinta kepada orang tersebut tidak peduli nah, tapi kalau misalnya kita peduli sebagaimana misalnya orang tua melihat anaknya salah akan dinasihati akan dimarahi bahkan bisa jadi akan dipukul ini sebagai bentuk cinta orang tua kepada kalau ada orang tua melihat anaknya yang sedang minum narkoba, enggak apa-apa biarkan ya. Itu berarti orang tua enggak sah? Enggak sayang kepada anaknya. masih ya dibiarkan, enggak sayang berarti kepada anaknya. Eh, jarang itu orang tua yang yang kelewatan batas. Tapi orang tua yang normal pasti dia akan peduli dengan anaknya. Nah, begitu juga kita kalau peduli dengan orang Islam, saling menasehati, saling menasehati, saling mendukung, membantu, memuji, bukan sebalik sebaliknya. Jadi kita sampai mana ini? Nah, jika wujidala kiton fi baladin biha muslim jika ditemukan seorang anak yang hilang dalam satu negeri, dalam satu kota biha muslimun dan di situ ada orang Islamnya, maka kita hukumi anak hilang tersebut dihukumi agamanya agama Islam selama di kota itu ada orang Islam Autab'an lisabihi muslim begitu juga seorang anak kecil yang masih belum balik kita hukumi Islam kapan tab'an lisabihi untuk diikutkan dengan agama orang yang menawannya al muslim yang mana yang menawannya adalah orang Islam kalau terjadi peperangan antara Islam dengan orang kafir kemudian di antara orang kafir ada anak kecil belum balik yang ditawan yang menawannya orang Islam agamanya Islam maka anak kecil yang tertawan itu dihukumi is diikutkan dengan agama orang yang menang Wakada injuhila sabihi begitu juga jika tidak diketahui orang yang menawan ini agamanya agama Islam atau tidak. Wujudah biadi muslim tapi dia di bawah kekuasaan seorang yang muslim dihukumi Islam juga. Khususan in wasafal Islam kama qalahu Abu Makhramah lebih-lebih kalau anak kecil tersebut mensifatkan tentang Islam, ngerti tentang agama Islam, ngerti tentang syahadat berarti kita hukumi dia mak hukumnya agamanya agama Islam Maqalahu Abu Makhrama fahina idin yujahas maka kalau anak kecil tersebut yang belum balik meninggal di saat itu yujahas idza mata wujuban maka diurus jenazahnya jika meninggal wa wujuban wajib hukumnya kan muslim sebagaimana mayit yang muslim bal Abu Hanifah wa pun min salaf bahkan Imam Abu Hanifah dan juga sekelompok daripada ulama salaf mempunyai pendapat islaman mumayyizi mutlakon sahnya islamnya orang yang mumayyiz anak yang mumay ini pendapat Imam Abu Hanifah dan banyak di antara ulama tapi bukan pendapat Imam Syafi'i Imam Syafi'i kita katakan tidak sah masuk Islam kecuali kalau kalau muay kalau balik kalau balik baru baru sah jadi kalau misalnya ada tetangga kita yang kafir belum balik ayo nanti masuk Islam itu ucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna diucapkan dia dengan lantang dengan fasih bahkan setelah mengucapkan syahadat diajak sholat rajin sholatnya berjamaah tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah apalagi ketinggalan sholat tahun berjalan seperti itu tapi kemudian sebelum balik dia meninggal dunia gimana hukum mayitnya kafir apa muslim dihukumi kah kafir madhab syafi'i kenapa? karena tetap dianggap hukumnya kafir selama belum balik kenapa? padahal dia mengucapkan syahadat walaupun mengucapkan syahadat tidak sah syahadatnya kalau belum balik walaupun sholat tidak sah sholatnya kalau belum balik kenapa? karena dia belum dihukumi Islam karena belum balik itu madhab Imam Syafi'i oh tadi kan anak kecil dihukumi Islam itu kalau mengikuti agama orang tuanya yang muslim itu kalau ditawan oleh orang Islam itu kalau ditemukan dalam keadaan tidak jelas siapa orang tuanya dan dia belum balik dihukum Islam tapi selain mereka ini orang tuanya jelas siapa orang tuanya jelas dan orang tuanya semuanya agamanya bukan Islam ya bukan dia anak hilang juga maka dia hukumi kafir walaupun mengucapkan syahadat tapi Imam Abu Hanifah mengatakan kalau mumayyiz syaratnya yang penting mumayyiz walaupun belum balik kalau mumayyiz dia mengucapkan syahadatain maka dihukumi oleh beliau bahwasanya Islamnya sah dan berdasarkan tentang atau dengan Islamnya Imam Ali karramallahu wajhah Imam Ali bin Abi Thalib masuk Islam dalam keadaan balik atau masih belum balik belum balik masuk Islam awal man aslam minas sibyan pertama kali yang masuk Islam dari kalangan anak tapi Islamnya Imam Ali setelah memayis walaupun belum balik sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya sah berarti orang masuk Islam, anak masuk Islam daripada orang kafir walaupun belum balik. Yang penting setelah menulis dalilnya adalah imam Islamnya Imam Ali. Tapi Imam Syafi'i tidak sah. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tentang pendapatnya Imam Abu Hanifah? Kenapa aku tidak sah? Kalau belum balik Islamnya tidak sah. Padahal Imam Ali bin Abi Thalib masuk Islamnya belum balik. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Katanya Allah. Jawabannya Jawabannya ada dua Ada yang mengatakan bahwasanya itu khusus ya. Itu khusus ya. Imam Syafi'i mengatakan Loh ini Imam Ali bin Abi Thalib kok masuk Islam belum balik kok sah Oh itu khusus ya buat Imam Ali bin Abi Thalib Yang lain tidak berlaku Pendapat kedua mengatakan Oh ada zalikal hukum karena manuton Au mu'allakan bil tamyiz walaysa bil bulu Itu dahulu dahulu awal-awal Islam ajaran-ajaran Islam atau hukum-hukum Islam itu bergantung kepada tamyiz, mumayyiz atau tidak, bukan kepada balai. Kalau sekarang kan kepada balai. Balai masuk Islam sah. Kalau belum balai tidak sah. Tapi dahulu waktu itu bergantung kepada tamyiz, bukan kepada balai. Yang balai, mumayyiz masuk Islam sah, yang belum mumayyiz tidak sah. Baru kemudian dirubah, dinasah, dirubah hukumnya. Ada dua pendapat. Nah ini jawaban dari Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ya tetap dia jadikan sebagai dasar bahwasanya kalau mumayyiz hukum Islamnya sah. Jadi andara andai kata kita punya teman yang punya anak kecil, orang anak kecil itu mereka keluarganya keluarga orang kafir. Mumayyiz kita ajarkan syahadat, dia mengucapkan syahadat sah menurut Imam siapa? Imam Abu Hanifah. Jadi kalau meninggal di saat itu Imam Abu Hanifah mengatakan dia dihukumi mayatnya seperti mayat orang Islam. Berarti apa? Dimandikan, dikafani, di apa? Disolati dan juga dikubur. Tapi Imam Syafi'i tidak, walaupun dia rajin sholatnya lima waktu berjamaah, tetap selama belum balik tidak dianggap muslim. Jelas, jadi mati dianggap matinya dalam keadaan kafir dihukumi kafir. Nanti di akhirat Tadi itu yang sudah kita bahas. Nanti di akhirat apa di neraka apa di surga ada dua ben, pendapatnya banyak, tapi yang paling kuat ada ada yang mengatakan nanti mereka langsung masuk surga, ada pendapat yang kedua mereka akan diu diuji. Tapi dalam hukum Islam ketika mati dalam keadaan belum balai maka mereka dihukumi matinya matika kafir. Ini Imam Syafi'i radhiyallahu taala Allah alam. صفحات berapa 154 158 oh ya sudah ada tandanya ini yang keberapa yang keenam faedah asadisa faedah yang keenam muqaranatul ma'mum lil imam arba'atu aksam muqaran qarana yuqarinu membarengi ya menyamai atau membarengi imam makmum membarengi imam dalam sholat maksudnya itu hukumnya apa hukumnya arba'atu aksam terbagi keempat bagi bagian. Manjur bisa jadi mana hukumnya sunnah membarangi imam atau bersamaan dengan imam dalam sholat bagi makmum bisa jadi sunnah kapan menjadi sunnah wazari ta'min yaitu ketika membaca ketika membaca amin imam walabdolin berhenti sebentar subhanallah Kemudian imam membaca amin berbarengan makmum ketika itu dengan bacaan aminnya i imam. Man wafaqa ta'minuhu ta'minan malaikah hufira lahu ma taqaddama. Kalau makmum aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat akan diampuni dosa-dosa yang berlalu. Aminnya malaikat ini maksudnya adalah berbarengan dengan aminnya imam. Aminnya imam yang sunnah baginya adalah setelah waladhalin subhanallah baru amin jangan waladhalin amin jangan waladhalin berarti amin ini yang sunnah jadi ngikuti imam yang mengamalkan sunnah tapi ya ini kadang-kadang imamnya tidak baca amin malah waladhalin padahal makmumnya nunggu nih mestinya imam juga baca amin. dan makmum berbarengan membaca amin dengan imam. ini takmin imam aminnya imam bukan aminnya makmum ya aminnya imam kalau aminnya makmum dibaca juga disunahkan untuk dibaca makmum kan baca fatihah juga ya, kemudian dolin baca amin tapi dengan sirron dengan pel sebagaimana dia membaca fatihahnya juga dengan pelan nah, tapi ketika membaca amin untuk fatihahnya imam maka disunahkan bagi makmum untuk apa? untuk keras walau dolin imamnya makmum amin keras jangan berlebihan tapi ya jangan kadang-kadang ah kadang-kadang tidak sudah sedap berhenti berhenti nyambung ah, main jadi main lah akhirnya kalau niatnya niatnya bermain-main maka hukumnya menjadi batal sholatnya ini pertama wasana indal kudut kedua juga ketika membaca sana indal kunut ketika imam membaca kunut kapan membaca kunut sholat subuh Begitu juga sholat witir pertengahan kedua bulan Ramadan. Sholat witir yang terakhir, rokaat yang terakhir, baca kunut. Nah, ketika baca kunut, kunut itu ter, ada dua bagian, ada bagian pujian untuk Allah, ada bagian doa memohon meminta kepada Allah. Allahumma hadini miman hadi wa afini miman wa afini miman wa tawallani miman wa barik li fi ma wa Ini doa meminta kepada Allah kemudian setelahnya pujian kepada Allah fa innaka taqdi wa la yubda fa innahu la yazidu man walid wa la ya'idu itu adalah sana pujian kepada Allah subhanahu jadi mencakup kunut itu mencakup dua bagian makanya dan tidak diharuskan oleh ulama untuk membaca siho Allah mahdina fiman hadid wa afina baca siho yang lain pun tidak apa-apa yang penting ada sana ada doa walaupun pendek Allah maghfirli ya ghafur cukup itu sebagai kunut Allahumma arhamni ya rahim Allahumma firli ya ghafur Allahumma doa ya ghafur adalah sana kepada Allah Allahumma arhamni ya rahim irhamni doa ya rahim sana kepada Allah subhanahu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina itu apa doa tidak ada sana ربنا لا تري قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب itu doa sama sana dibaca di waktu kunut cukup kemudian diakhiri kunutnya dengan wassalamu dengan salawat kepada Rasul dan keluarga serta sahabat diakhiri itu bukan bagian daripada kunut ya itu ya salawat sendiri kunut sendiri termasuk abadu sholah sabah ada kunutnya ada sholat sholawatnya jadi bukan bagian daripada kunut bukan termasuk bagian kunut termati tapi dalam satu paket dengan kunut jadi dianjurkan setelah baca sana dan doa kemudian diakhiri dengan sholat sholawat nah ketika sana Allah imam baca Allah madinah fiman hadid makmum baca apa amin ya kan fina fiman nafid amin tawalana fiman amin jangan ikut baca doa ya kan Imam Allah Madinah gimana dia juga Allah Madinah gimana wahil fuhuhi akhirnya kan. <clears throat> kenapa al-mu'min kedai cukup yang membaca amin kedai sama seperti orang yang berdoa jadi sama seperti dia mengucapkan doa tersebut nggak usah ikut dia baca doa sendiri jadi kalau ada orang yang baca doa inti amini amin amin inti juga seperti beliau yang membaca doa dengan doa-doa yang baik akan masuk di situ seakan-akan itu membaca doa-doa tersebut ya kalau kita mungkin tidak punya pilihan doa-doa yang macam-macam atau tidak kenal dengan doa-doa Rasul tidak hafal ikut dengan doanya orang soleh dengan doanya orang alim kita amini mereka sama seperti orang soleh dan orang alim tersebut membaca doa untuk dirinya berarti juga seakan-akan kita juga membaca doa doa tersebut untuk kita sendiri Amin kedai eh, ketika Allah madinah amin amin sampai fa inna katakdi wala la yubda alaik fa inna katakdi imam baca pelan apa keras keras apa pelan imam imam ya keras apa pelan keras jadi salah kalau pelan hmm. jadi kadang-kadang imam malah pelan ya kan Allahumma dinna fi ma'afi wa ta'ala mubarik lana fi ma'akina bi rahmatika syarwa ma qatit wa disunahkan keras ya itu yang salah yang salah di antara mereka yang Ustadz lihat dipelankan padahal sunnah dikeraskan yang dikeraskan sunnah ini yang tidak tidak harus keras berlebihan yang penting dianggap keras kalau makmumnya dan benar nah di sini dianjurkan keras bagi imam jangan berubah jangan pelan kenapa selain itu juga selain dianjurkan keras karena dianjurkan bagi imam untuk membaca sana juga berbarengan dengan imam jadi ketika imam baca fa inna takbiru wa la yudha alaik makmum dianjurkan membaca juga berbarengan jangan nunggu selesai imam berbarengan fa inna takbiru wa la yudha alaik bareng sama imam fa inna takbiru wa la yudha fa inna la yadun man wa la yudha man ayat tabaraka berbarengan jangan imam fa inna takbiru wa la yudha alaik amin innahu la yudha man walid amin itu bukan doa jadi ya Allah engkau zat yang maha menghukum bukan zat yang diberi dihukum Amin. ya yaziluman walid sesungguhnya tidak akan terhina orang yang kamu urus, zat yang engkau urus ya Allah. Amin. <laughs> Itu buka doa. Ini kadang-kadang kamu dari Hadramut kadang-kadang dia cerita ada orang ngomong gini. Ngomong apa? Ya ngomong dia mengatakan Allahumma amin. Amin. Padahal itu cerita. <laughs> Astagfirullah. Jadi kadang-kadang Ustaz malu juga. Cerita dianggap doa. Kadang-kadang doa tidak ada yang amin. Tapi <laughs> kadang-kadang terpaksa mengangkat kedua. Tapi ini jarang-jarang ya, jarang. Mungkin diraci aja, mungkin dibanin. <laughs> Kalau di sini kan sudah Allah semuanya. Jadi ketika fa'ina kata di wala alek, maka di situ makmum yang sunnah bang membaca juga berbarengan membacanya bersamaan dengan ini yang dimaksud sini kapan makmum sunnah membarengi imam bersamaan dengan imam ketika sana fil kunut indal kunut ketika sana ya ketika kunut memuji Allah Subhanahu taala kemudian juga wasuali rahmah Indah murur ayat rahmat begitu juga meminta dan memohon rahmat kepada Allah ketika melewati bacaan ayat yang menyebutkan tentang rahmat Allah Subhanahu dan di situ sunnah kita menjawab berdoa sesuai dengan ayat yang kita kalau ayat tentang azab kita minta apa perlindungan dari Allah diselamatkan daripada azab kalau berkaitan dengan rahmat kita minta memohon kepada Allah supaya kita diberikan rahmat nah, ketika melewati ayat tersebut kita sunnah membaca tadi menjawab ayat tadi itu hendaknya berbarengan dengan i, imam berbarengan dengan imam makanya imam sunnahnya membaca pelan apa beras kalau pelan makmum tidak dengar bagaimana mau berbarengan jadi seharusnya imam keras ya, inna ilaina bahum summa inna alaina inna ilaina iyabahum summa nah, ketika inna alaina iyabahum summa inna alaina hisabahum kalian baca apa? Ya Rabbi hasibni hisaban Kemudian baca begitu Walaupun Ustadz kalau baca Allahumma atakhilni jannata bihari hisab Kalau kalian minta Ya Allah hisab anak tapi yang sedikit Ya Allah dipermudah Kalau Ustadz meminta Ya Allah jangan dihisab Ya Allah Ya gak apa-apa kalau minta dipermudah hisab kalian gak apa-apa Kalau mau minta kepada Allah supaya tidak dihisap, masuk surga tanpa hisap. Allah mampu untuk melakukan itu dan Allah maha pemberi Allah maha mengabulkan doa dan Allah maha baik dan maha dermawan dan pasti kalau kita meminta akan dipermudah atau akan dipenuhi permintaan kita oleh Allah subhanahu <clears throat> nah kalau misalnya Allah inna alaina iya bang semua inna alaina kalian baca apa? <laughs> Allah masih hasibni banyak siro ya mudah-mudahan aja kalian dihisap tapi dipermudah hibasnya sedikit ya. itu bagus daripada kalian dihisap dengan banyak kan, ya. dipersulit hisapnya na'udzubillah tapi untung masih yang dipersulit hisapnya tapi ujung-ujungnya masuk surga daripada dihisap sulit tapi ujung-ujungnya masuk neraka nah, ketika itu berbarengan hendaknya mau baca doa Allah mata nih hisaban yasiro berbarengan dengan i mau Allahumma takhilni jannata bi hisab berbarengan dengan inna kemudian ayat yang lain misalnya apa ayat menunjukkan apa lagi ini contoh ya yang masih banyak kok oh, ini sudah mepet ya yang kedua tadi yang pertama hukumnya tadi berbarengan dengan imam apa sunnah yang kedua mubtilun membatalkan sholat kalau kita membarengi imam maka sholat kita batal kapan kapan Hmm, kok sudah tahu katanya? Gitu? Ketika takbiratul jadi ketika kal takbiratul ihram ada makmum berbarengan takbirnya dengan imam, maka hukumnya sholatnya makmum. Nah. Tapi kalau misalnya imam baca Allahu Ak, baru Allahu Ak, makmum mulai di belakang. Allahu Akbar. Siapa enggak sholatnya makmum? Siapa enggak? yakin apa enggak ya. siapa enggak kalau yakin ya salah berarti <laughs> yakin apa enggak salah ya hukumnya sah sah Siapa salah <laughs> hukumnya salah jadi tidak sah tidak boleh makmum memulai takbir kecuali setelah imam selesai sempurna takbirnya Allahu Akbar baru disitulah makmum boleh memulai memulai takbirnya jadi kalau memulai makmum takbir padahal imam belum sempurna selesai takbirnya maka sholatnya makmum tidak sah nah makanya di sini dikatakan tadi membarengi imam menjadi batal sholatnya dalam takbiratul walaupun membarengi hanya sebagian kecil daripada takbir hanya akbarnya makmumnya memulai Allahnya tetap kita katakan tidak sah sholatnya sholatnya belum sah tapi sholatnya nah, makmum tidak sah mukhtalafih ketiga adalah hukum membarangi makmum ada khilaf di antara ulama kapan itu Wadari kafir salam yaitu membarangi iman dalam salam assalamualaikum kan itu warahmatullah baru makmum assalamualaikum tapi ini enggak, imam belum selesai. Assalamu, makmumnya juga assalamualaikum warahmatullah. Syaratnya makmum ada khilaf. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak, tidak sah. Ini. Giltu tilu sholat wakilla wahwal muktamad yang mengatakan tidak sah itu muktamad. Tapi ada pendapat mengatakan tidak, yang mengatakan sah itu muktamad. Ya, tapi ada pendapat yang mengatakan sah. Itu salam. Ya yang keempat makruh. Yang keempat adalah kapan makruh? Wadarika fil af'al wal agwal yaitu dalam pekerjaan-pekerjaan dan ucapan-ucapan sholat selain yang sudah disebutkan tadi. Membarengi, membarengi imam dalam ruku berbarengan rukunya hukumnya apa? Membarengi imam dalam sujud berbarengan sujudnya hukumnya termasuk dalam akhwal termasuk dalam fatihah makro itu kalian membarangi imam apa tidak dalam fatihah enggak kalau sholat duhur barangnya apa enggak makro apa enggak makro maka hukumnya enggak jadi walaupun sholatnya syria walaupun sholatnya tidak dikeraskan maka hendaknya makmum jangan langsung baca fatihah tapi selesai imam baca fatihah baru makmum mulai tidak dengar satu ya kan kalian katanya wali Allah <laughs> kamu insya Allah bisa tahu kan itu selesai ini nanti ada yang mulai belum selesai jadi kisahnya kalau tidak tahu kalau namanya ya kalau kalian ada yang belum menjadi wali masih belum tahu ya dikira-kira aja dulu ya. jadi dikira jadi kira-kira oh ini iya, memang kira-kira selesai baru dia mulai baca fatihah oh ini belum selesai tinggal dikit tunggu dulu mulai baca fatihah ya mau yang wali atau hampir jadi wali jadi dikira ketika dikira-kira sudah selesai baru disunahkan memulai baca fatihah ini yang sunnah jadi kalau sekarang itu ini berarti makruh semuanya sebenarnya kecuali ini ada pengecualian ya kecuali ya Ustadz hanya kalau nunggu mulai baca fatihah nunggu sholat duhur ya nunggu imam selesai kira-kira mau pasti tahunya enggak pasti nanti anak ketinggalan fatihahnya artinya anak belum selesai baca fatihah imam sudah ruku nah, kecuali kalau gitu kalau kalian tahu ini imamnya habis fatihah langsung atau baca surat tapi pasti suratnya pendek ini ketinggalan anak tidak ada waktu untuk baca fatihah nanti nah, kalau begitu tidak apa-apa mulai di tengah-tengah imam membaca fatihah imam baca separuh fatihah dia mulai sekiranya yang penting cukup dia baca fatihah selesai imam ruh ruku paham maksudnya ya, jadi tidak ada bedanya mau sholat siriyah jahriyah yang makmum bagi yang makmum ya sunnahnya tidak memulai bacaan fatihah kecuali setelah selesai imam membaca fatihah jadi kalau berbarengan dengan imam membaca fatihahnya maka hukumnya makruh sebagaimana sebutkan di sini membarengi imam menjadi makruh kapan fil afal wal agwal bukan hanya afal sujud ruku dan lain sebagainya tapi juga dalam ucap ucapan yang dimaksud ucapan sini fatihah ya oh ada makna selesai ya ini tinggal ada yang bertanyaan nah kalau ada pertanyaan di dilempar atau di mana bawa sini pertanyaannya <coughs> ada, ada mana pertanyaan Ustaz juga tidak lupa kepada kalian yang sudah datang ke rumah ya, ya mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu Taala terima kasih semuanya dan terima kasih terhadap untuk doa kalian semuanya ya Insya Allah Ustaz doakan kalian semuanya nantinya dapat jodoh yang soleh seperti itu dunia akhirat dapat keturunan yang baik soleh dan solehah dan mereka semuanya bahagia dunia akhirat amin ya rabbal amin ini bukan banyak ya <laughs> tapi sangat banyak apakah benar orang dewasa yang berakal mencela orang bercadar hukumnya haram maksudnya apa nih mencela orang bercadar ya mencela orang bercadar nggak ada bedanya dengan mencela orang yang tidak bercadar mencela orang lain hukumnya haram mau bercadar tidak bercadar hukumnya ha? haram Ya Ustaz, mau tanya, apa faedahnya kalau kita mengirimkan Fatihah misalkan untuk kedua orang tua kita? Dan apa yang dirasakan orang yang kita kirimin Fatihah? Atau setelah kita mengirimkan Fatihah? Jadi mengirimkan Fatihah kepada orang tua, ya tentunya ini orang tua yang sudah meninggal dulu hukumnya dianjur, nah, jangan dilupakan mereka kalau ditanya ya apa yang terjadi setelah dikirim fatihah yang terjadi adalah kebahagiaan buat mereka ya kesenangan buat mereka seperti kalian diberikan oleh seseorang di dunia ini hadiah berupa berlian satu gendam jadi kaya raya jadi milioner ya pasti ketika itu senang ya orang tua senangnya lebih beribu kali lebih daripada orang senang diberi hadiah berlian tersebut. Jadi sangat ditunggu kiriman fatihah oleh orang tua kalian yang sudah meninggal sangat ditunggu. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sendiri, Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Biasanya orang yang meninggal dunia menunggu kiriman fatihah, kiriman tahlil atau bacaan Quran sama seperti harapan orang yang mau tenggelam mengharap orang yang menolong kalian kalau misalnya berenang kemudian kalian tahu-tahu tidak bisa berenang atau tahu-tahu kram nggak bisa bergerak tenggelam di dalam air rasanya gimana ya kalian sudah tahu lah rasanya walaupun tidak tahu rasa sampai mati tapi mungkin kalian sudah tahu atau bisa mengira-ngira kan pasti di situ kalian akan mengharap orang yang menolong dan harapannya sangat besar orang tua yang sudah meninggal mengharap bacaan fatihah sama seperti harapan orang tersebut yang mau tenggelam untuk mengharap pertolongan jika seorang bernazar puasa dengan menentukan waktu misalnya jika kabul hajatnya ia bernazar puasa dari tanggal 2 sawah sampai 7 sawah lalu di hari yang telah ditentukan tersebut ternyata ia tidak bisa melaksanakan di dikarenakan hari bahwa telah puasa yang diganti dengan cara yang artinya menggantinya dengan hari-hari yang lain hari-hari setelahnya mau, mau dia langsung setelah suci boleh juga diundur karena nazar yang sudah ditentukan sudah terlewatkan maka diganti di hari-hari yang yang lain dan dia tidak dianggap berdosa karena itu halangan dari agama. Katanya jika sebelum tidur baca ayat kursi tidurnya akan dijaga malaikat bukankah malaikat tidak akan datang di sebuah ruangan yang ada wanita kelihatan rambutnya. Sedangkan jika kita tidur tidak memakai kerudung, apakah malaikat akan tetap menjaga kita? malaikat tidak datang ke dalam rumah yang di situ ada wanita yang tidak menutup aurat tapi yang dimaksud malaikat adalah malaikat yang membawa rahmat bukan malaikat jibril malaikat jibril yang turun wa ahir langsung berubah pada dia malaikat rah malaikat tuh banyak malaikat rahmat aja juga bang jadi malaikat rahmat yang akan memberikan dan menurunkan rahmat kepada seseorang itu akan terhalangi kalau di dalam rumah itu ada wanita yang tidak menutup auratnya. Ya, termasuk malaikat yang membawa rahmat adalah malaikat Jibril. Ya, termasuk. Tapi malaikat yang lain yang mencatat amalan seseorang tetap ah, ada. Jadi jangan dikira ah kalau gitu maksiatnya kita buka aurat aja ya biar malaikat tidak masuk ya Bagaimana jika ada seorang wanita sudah ini tadi? Ini terakhir ada yang akan datang mungkin ditanya karena waktunya sudah jam 8. Ustaz bagaimana kaitan Anta, uh, kaitannya antara emansipasi wanita emansipasi itu Ustaz Segaf yang ngerti yang ada di Indonesia dengan berarti wanita yang soliha dan bagaimana hukumnya wanita menggunakan cadar hanya pada saat dibutuhkan saja seperti ketika pergi ke tempat yang dikhawatirkan banyak fitnah ya yang pertanyaan tentang cadar <clears throat> tentunya ya ada khilaf di antara ulama Nah, kalau mengikuti pendapat yang utama ya wajib memakai Cadar. Kalau berkecil pendapat ini Malik, pendapat juga dalam mazhab Imam Syafi'i sebagian boleh tidak memakai cadar. Tapi itu pun dengan syarat jangan berdandan. Tidak pakai cadar tapi berdandan. Ya, tidak pakai cadar tapi di cermin satu jam tidak selesai berdandan. Ya. Ya, lebih baik bagi dia bukan lebih baik lagi tapi harus dan wajib untuk ber cadar kalau berdandan tapi kalau tidak berdandan ada pendapat banyak di antara ulama yang mengatakan boleh tidak pakai cadar terserah mau ikut yang mana ya Rabbani tarafu bi anana bi anana